Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap Naam Syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Na barakallahu fikum ya. Apa agak maju dikit ya, Naam. Ya. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, benar ya? Benar. Naam. setelah kita selesai membahas masalah apa? Al-Qur'an kalamullahi ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu ucapan Allah bukan makhluk, dimulai dari Allah taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif athaballah Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud. Siapa namanya Imam Abu Bakar sini? Abdullah. Siapa namanya Imam Abu Dawud? Ahsan. Sulaiman al Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Tahu Akhab Hamam bisa mengucapkan? Sulaiman Ibnul Ash'af Asisistani rahimahullah. Coba diulangi Sulaiman Ibnul Ash'af Al-Sistani. Al sistani al Hela bahas nanti tulisannya as ada ada jimnya ya. as rahimahullah. Apa ya? Itu namanya Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Coba ala akhbar Siapa namanya Imam Abu Dawud tadi? Ash'ath Ewa As-Sijistani As-Sijistani Maafkan insyaAllah ya lah bahas khair insyaAllah Yang penting sudah tahu Qaulul waqifah fil Qur'an Sekarang membahas masalah al-waqifah Orang yang mutawakif Itu hati-hati Mutawakif itu dia bergaya Gak bela ini, gak bela ini Gayanya gitu Tapi seringnya cenderungnya Yang dia bela adalah al-batil Hati-hati orang mutawakif Paham ya? Anak gak mengatakan ini Wah gitu gayanya. kayaknya gitu gayanya. Tapi dia ternyata ngikutin apa? al batil seringnya. Ini Al-Waqifah. Al-Waqifah ini mengatakan apa? Aku enggak mengatakan Al-Qur'an makhluk, enggak pula mengatakan Al-Qur'an makhluk al aku enggak mengatakan Al-Qur'an makhluk, tidak juga mengatakan bukan makhluk itu loh. Bingung enggak orang? Bingung gimana ini? Hah? Waqifah. Kelompok Waqif atau Waqif, orang yang gayanya pertengahan. Tapi ujung-ujungnya Jahmiyah dia nanti. Paham ya? Nah, orang bingung, antum tuh harus punya mauqif yang pasti gitu loh. Yang jelas, jangan seperti bunglon. Paham ya? Bunglon itu kalau nempel dengan warna hijau jadi hijau, coklat jadi coklat. Paham ya? Merah jadi merah, putih jadi putih. Nah, walaupun belum pernah jumpai ya, yang jelas barakallahu fikum berwarna-warni. Ini wakifannya ini berbahaya nih wakifah. Kita lihat. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah, perhatikan baik-baik dalam kitabnya itu, antum bisa melihat ke situ, perhatikan baik-baik. Wala taqu fil Qur'an bil waqfi qa'ila kama qala atba'un al jahmin wa azzahu Wala taqu fil Qur'an bil waqfi qa'ila kama qala atba'un li jahmin wa azzahu Artinya apa? Jangan sekali-kali kamu mengucapkan dalam masalah Al-Qur'an dengan wakaf. Wakaf itu kelompoknya waqifah tadi. Paham ya? Sebagaimana yang diucapkan pengikutnya Jahmid Sofwan. Ini ujung-ujungnya ke situ kan? Jadi kelompok Wakifah yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah bukan. Aku enggak mengatakan Al-Qur'an makhluk, enggak mengatakan juga bukan makhluk. Orang bingung. Yang jelas, kalau kamu katakan Al-Qur'an makhluk berarti Jahmiyah. Kalau kamu katakan Al-Qur'an bukan makhluk, Ahlus Sunnah. Gitu loh. Orang yang gimana ini? plin plan, Nah, barakallahu fikum. Pramuka. Di sana senang, di sini senang. Paham ya? Memiliki dua kartu. Allah musta'an. Kita lihat Biasanya orang mutawakil seperti ini pengennya itu disenang, disenangi banyak orang. Paham ya? Enggak dibenci sana, enggak dibenci sini padahal pada hakikatnya kalau terbongkar orang benci sama dia. Allah musta'an. Kita lihat. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala asy-syarah. Qaulun Nadim rahimahullah wala taqu fil Qur'an bil waqfi qa'ila. Jangan sekali-kali na barakallahu fikum engkau mengatakan Al-Qur'an dengan apa? Dengan ucapan-ucapan al-waqifah. Maksudnya ucapan yang mengatakan mutawakif atau yang semisal kita lihat. Minal Jahmiyati dari kalangan Jahmiyah man yusarrihu bi anal Qur'an makhlukun wa ru'usul Jahmiyah. Perhatikan baik-baik ini ya. Dari kalangan Jahmiyah ada yang terang-terangan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Nah, ini pimpinan-pimpinan Jahmiyahnya. Al-Qur'an makhluk, nah, terang-terang kayak gitu. Jahmiyah ini ya barakallahu fikum kuffar mereka. Tidak masuk dalam 72 golongan Jahmiyah. Paham ya? Oleh karena itu kalau tanya ahlu bid'ah itu bagaimana? Apakah mereka itu kafir? Apakah kufar? Dilihat dulu. Bid'ah yang mukafirah atau yang gawir mukafirah? Kalau bid'ah yang sampai tingkatan kekufuran seperti bid'ah Jahmiyah, bid'ah Syiah rafidah, mereka kufar. Paham ya? Tapi kalau bid'ah dari kalangan kaum muslimin usatul, namu usatul muslimin dari kalangan ahlu ma'asi, itu nggak bisa kita kafirkan. Paham ya? Seperti itu perlu perhatikan baik-baik. Nggak bisa kita kafirkan. Nah, yang bisa hanya kita nasihati atau yang semisalnya. Jahmiyah, kemudian Syiah Rafidah tadi, itu memang nas langsung dari para ulama. Nah, mereka hum laisu, mereka bukan bagian dari mana? 72 golongan. Enggak masuk di situ. Berarti kufar. Paham ya? Kufar. Nah, Allah musta'an. Ingat-ingat kita lihat berikutnya, wa minhum man ada juga yang mengatakan la akun makhluqun au ghairu makhluq, bal atawaqqaf ini. Yang kedua ini gayanya Allah musta'an. Yang kedua mengatakan, aku enggak mengatakan Al-Qur'an makhluk, enggak juga mengatakan bukan makhluk. Nah ini, ini orang bikin bikin bingung ini. Bal atawakuf, tapi aku tawakuf. Aku tawakuf, paham ya? Nah, ditanya mau makan atau enggak? Aku enggak mengatakan mau, enggak mengatakan enggak mau. Mana ini? Usul samakan sekalian itu loh. Paham ya? Ujung-ujungnya ke situ kan? Nah, ditanya mau makan mau, mau makan atau enggak? Aku enggak mengatakan mau, enggak mengatakan enggak mau. Ya udah enggak samakan sekalian. Ini sudah sama. Al-Qur'an makhluk atau kalamullah? Aku enggak mengatakan makhluk, enggak mengatakan bukan makhluk. Berarti kamu Jahmiyah gitu loh. Ujung-ujungnya ke situ nanti, ujung-ujungnya. Paham ya? Nah, ini tadi kias bukan tadi ya. Cuman permisalan saja. Ditanya makan atau enggak, dia mengatakan aku enggak mengatakan mau, enggak mengatakan enggak mau. Enggak usah makan sekalian. Paham ya? Ditanya Al-Qur'an makhluk atau kalamullah? Dia mengatakan, aku enggak mengatakan makhluk, enggak mengatakan bukan makhluk. Berarti kamu Jahmiyah. Paham ya? Ujung-ujungnya ke situ nanti, kita lihat. Wahada syaitanun akhras. Nah, permisalan ngeri ini kan. Yang seperti ini bentuknya adalah setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Paham ya? Ini berbahaya barakallahu fikum karena bikin orang bingung gitu loh. Buat terang-terangan loh, jelas mau kefnya itu jelas gitu loh. Kamu itu ahlu sunnah, sunni salafi atau ahlu bid'ah itu loh. Aku nggak ngatakan sunni, nggak ngatakan muktadik juga. Jadi orang bikin orang bingung gitu loh. Yang pasti punya mau mauqif itu ya. Allahumma musta'an. Kita lihat Lianna idza tawaqqafa tawahaman nas anal Qur'an makhluk ya enggak? Karena kalau orang itu tawakuf, orang itu tawakuf, enggak mau terang-terangan, akan membuat samar manusia bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Akan terkesan manusia itu apa? Memahami Al-Qur'an itu apa? Makhluk. Paham ya? Seperti itu. Falabut dan minal bayan maka harus ada penjelasan. Ingat-ingat ya, permisalan orang yang mutawakil seperti setan apa tadi? Bisu. Allah musta'an. Faidah kalau makhluk, kalau seandainya mereka mengatakan makhluk, fala tawakof. Nah, maka jangan menjadi orang yang mutawakif. Li anak makna dari ke dzalika annaka anjituhum. Dikarenakan maknanya itu bahasanya apa? Bahasanya engkau menguatkan mereka walakin nakalatu sore. Sebenarnya kamu tuh bela jamiah itu loh. cuma enggak terang-terangan itu loh. Paham ya? Sebenarnya kalian bela hisbin, tapi enggak terang-terangan. Allah musta'an. Fala yajuzu tawakuf fi hada enggak diperbolehkan tawakuf dalam masalah ini. Allah musta'an. Wa hadza madhhabul waqifah alladziina la yaqulun makhluqun aw ghair makhluq. Ini adalah jalannya, pendapatnya, keyakinannya al-waqifah, kelompok waqifah ini yang mereka tidak mengatakan makhluk, tidak pula bukan makhluk. Ini tadi ini ya. Wa hadza ma'nahu kitmanu bayan haqqi. Ini maknanya apa? Maknanya menyembunyikan penjelasan al-haq. Haram atau tidak? Haram. Karena apa? Ta'khirul bayan fi waqtil hajah haramun. Ada dua kaidah penting. Ta'khirul bayan fi waqtil hajah haramun. Menunda penjelasan di waktu dibutuhkan haram hukumnya. Paham ya? Orang butuh penjelasan ini Al-Qur'an makhluk atau bukan makhluk? Dia mengatakan, aku enggak mengatakan makhluk, <laughs> mengatakan juga bukan makhluk itu loh. Orang butuh penjelasan padahal. Apa kaidah tadi? Ta'khirul bayan fi waqtil hajah haramun. Menunda penjelasan di waktu dibutuhkan saat itu pula hukumnya haram. Paham ya? Hukumnya haram. Takhirul bayan fi waqtil hajah haramun. Paham? Nah, nanti tercatat soal ini ya. Itu kaidah pertama. Seperti ini contohnya, orang butuh penjelasan. Al-Qur'an itu makhluk atau kalamullah? Butuh enggak manusia? Butuh. Dia malah mengatakan, aku enggak mengatakan makhluk, enggak mengatakan bukan makhluk. Bikin bingung enggak? Bingung. Yang yang kedua, takhirul bayan ila waqtil hajah Nah barakallahu fikum jaizun. Takhirul bayan ila waktu hajah. Menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan itu boleh. Anak kecil misalkan umur 8 tahun 9 tahun tanya, "Ustaz, bagaimana sih nah barakallahu fikum berhubungan suami istri itu misalkan?" Contohnya saja. Nah, ustaznya bilang, "Nanti sudah kalau sudah saatnya." Ditunda enggak itu? Ditunda sampai waktu dibutuhkan, boleh enggak? Boleh. Ini namanya ta'khir bayan ila waktu hajah Paham ya? Karena anak kecil belum saatnya gitu loh istilahnya. Yang seperti ini perlu diperhatikan baik-baik. Beda faedahnya yang satu pertama ya. Yang pertama dan yang kedua beda beda eh, faedahnya barakallahu fiikum faedahnya beda ya. Yang pertama apa tadi? Takhirul bayan fi waqtil hajah, menunda penjelasan di waktu dibutuhkan. Hukumnya apa? Haram. Yang kedua, takhirul bayan ila waqtil hajah, sampai waktu dibutuhkan. Boleh enggak? Boleh. Mafhum salah? Nah, barakallahu fiikum seperti itu perlu diperhatikan. Nah, ini Orang-orang Waqifah ini ternyata na'am kitmanu bainal haqqi, menyembunyikan penjelasan al-haq wa yu'ti ihtimalan dan dia justru memberikan ihtimalan kemungkinan-kemungkinan liqaulil Jahmiyah annahu sahihun. Seakan-akan berikan kemungkinan apa untuk ucapan Jahmiyah bahwasanya ucapan itu benar. Haitsu lam yurad wa lam yufdah wa lam yukshaf. Karena apa? Karena na'am barakallahu tandanya sudah ada. Ditinjau dari apa? Tidak dibantah, tidak pula nah barakallahu fikum dicela, tidak pula dibongkar kedoknya Jahmiyah. Cuman dia mengatakan, aku enggak mengatakan makhluk, enggak mengatakan bukan makhluk. Ini yang berbahaya. dia yashukku fi anna al-Qur'an hal huwa makhluqun aw makhluq wa yatawaqqaf hadza Jahmiyun. Hati-hati ini. Maka orang yang ragu, eh, orang yang ragu bahwasanya Al-Qur'an apakah dia makhluk atau bukan makhluk? Kemudian dia diam, ini Jahmi. Yusuf, Al-Quran makhluk atau bukan? Eh? Nah, harus yakin, bukan? Itu namanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Kalau ragu berbahaya. Jahmi. Wa illa law kana laisa jahmiyan lasarraha. Kenapa kok kita vonis dia Jahmi? Karena kalau dia bukan Jahmi, bukan pengikutnya Jahmiyah, ini saya terang-terangan gitu loh. Al-Qur'an makhluk bukan? Makhluk. Jahmiyah berarti kalau terang-terangan. Al-Qur'an makhluk atau bukan? Bukan makhluk, kalamullah ahlu Sunnah. Paham ya? Al-Qur'an makhluk atau bukan? Aku enggak mengatakan makhluk, enggak mengatakan bukan makhluk sahmi. betul ujungnya ke situ. Nah, kenapa? Karena yang namanya mutawakif itu seringnya akrab ilal batil. Al mutawakifun akrabu ilal batil. Paham ya? Orang-orang yang mutawakif seringnya lebih dekat cenderungnya kepada al batil kebatilan. Seringnya seperti itu. Allah musta'an. Sangat disayangkan. Nah. Wa qala al-Qur'an ghairu makhluq. Nah dan dia mengatakan Al-Qur'an ghair makhluk. Ini kalau terang-terangan. Walakinnaha yatasattaru bitawakuf tapi dia bersembunyi di balik selimut. Paham ya? Terus bersembunyi di balik apa tadi Talha? Selimut apa? Selimut tawakuf ini. Hati-hati. Sembunyi di balik selimut tawakuf. Musuh di balik selimut. Paham ya? Berbahaya seperti ini. Wa hadza fil haqiqati akhbathu min jahmiyah Ini pada asalnya pada hakikatnya lebih jelek daripada Jahmiyah. Kenapa? li'annahum sarrahu wa 'urifa madhhabuhum karena Jahmiyah terang-terangan dan diketahui prinsip serta jalan mereka amma hadza adapun mutawaqqif ini fahuwa yakhda'un nas li'annahu mutawarri' dia menipu manusia seakan-akan dia adalah orang yang warak kami itu warak kami enggak bermudah-mudahan enggak bermudah-mudahan mengatakan Al-Qur'an makhluk nah, Enggak bermudah-mudahan mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Seperti itu gayanya gitu. Allah musta'an. Wala yaqdiru 'alal qaul bihadzal amr. Dia tidak mampu. Dia tidak mampu mengucapkan apa? Na barakallahu fikum dengan ucapan ini. Maksudnya enggak mampu mengucapkan Al-Quran Al-Quran makhluk pun enggak mampu dia, gayanya gitu. Nah, Naam. Fala yakfil tawaqquf, enggak cukup tawaqquf itu. Balabudda min at-tasrih bi butlani hadzal qaul. Tapi harus terang-terangan menjelaskan tentang batilnya ucapan ini. Nasallahu alaihi afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum fid dunya wal akhirah. rabbil alamin.